Saat ada seorang umahat yang dilarang oleh suaminya untuk mendengar kajian, membaca majalah, dan melarang untuk berteman dengan umahat yang sesama asatidah yang bersama ulama kita. Apakah terwang apabila tidak mentaati suaminya tersebut karena suaminya mantan murid mantan muridnya Ustaz Ustaz Emanat? Alhamdulillah Sesungguhnya ketaatan itu pada yang ma'ruf. Innama ta'atu fil ma'ruf ketaatan itu pada yang baik-baik. Ya. Adapun pada perkara yang munkar nggak perlu ditaati. Tetapi saya khawatir ya, kalau engkau wahai para ummahat dengan alasan ya, untuk tidak mentaati dalam masalah itu kemudian menterlantarkan hak suami ya. itu tidak boleh ya. suaminya mau makan nggak belum disiapkan kemana dia lagi ngaji di limo ya. wah tak beres itu namanya sehingga tetap tunaikan hak-hak suami secara penuh sehingga apa yang tidak sampai melalaikan hak-hak suami tidak apa-apa kenapa Bagaimana menyikapi ikhwan yang masih fanatik kepada Ustadz Mundir CS karena Ustadz Muhammad belum mentahdir Ustadz Mundir? Belum mentahdir ya? Jadi nunggu. Kalau dengan azakumullah saya mendapatkan ucapan-ucapan yang mengerikan di akhir-akhir ini. Sampai ketika disampaikan ucapannya Ustaz Luqman kepada Ustaz Syuhada Bandung dijawab Syekh Mukbil menasehati pesan untuk menjauhi orang yang sudah dikatakan hizbi oleh Syekh Rabi, oh yang pernah dikatakan hizbi oleh Syekh Rabi, lihat nanti akan terbukti di akhirnya oh dia adalah hizbi apa maksudnya maksudnya Syekh Rabi pernah eh, Entah dari Ustaz Numan mengatakan hizbi Berarti nanti akan terbukti dia hizbi begitu. Ini khudibina azakullah jahil. Bodoh, sebodoh-bodohnya. Kenapa? Karena itu ucapan-ucapan yang Syekh Robi sendiri sudah mencabutnya. Dan Ustaz ketika dikatakan ain aku melihat ada pandangan hizbi dalam matamu, itu adalah ketika menyampaikan pertanyaan pesanan dari panglima laskar jihad. Makanya dia kecewa berat ya, dengan panglima laskar jihad karena dia yang jadi rusak namanya. Karena disuruh untuk nanya. Coba nanya begini, coba nanya begitu. Di samping itu kalau Syekh Rabi sudah menyatakan sekarang bahwa beliau adalah salafi, ahlu sunnah dan mendapatkan tazkiah dari masyayah. Terus yang dipakai yang pernah begitu. Berarti dia jahil tentang nasih wal mensuh. Eh, nggak ngerti nasih dan mensuh. Eh. Demikian pula eh, Mundir Ketika dia berbicara tentang lima membela-belanya bisa-bisa. Dan menyatakan belum nasihati, padahal kita sudah berbicara. Di markasnya dia. Allah yahdi. Allah yahdi. Kalau dia ingat, dia pasti paham. Bahwa saya sudah pernah menasehatinya. Sudah pernah menyampaikan kisah. Berbagai macam berita-berita dari masyarakat tentang lima. Apa yang kita bicarakan barakallahu fikum tentang Hizbiyun, tentang ikhwan Muslimin yang paling parahnya dari Hizbiyin. Apa saja? Sebutkan kejelekan ikhwan Muslimin. Apa kira-kira? Ketika kita membantai ikhwan Muslimin dan Hizbiyin yang bersama mereka dan kemudian sururiin dan kemudian mutamayyi'in. Apa yang kita kritik mereka dengan keras apa? Hah? Semuanya ada pada lima. Satu. Nah, menyatakan mereka ikhwanuna. Quran kita sama. Ikhwan muslimin seperti itu. Persis. La syarqiyah, la gharbiyah, la sunni, wa la syiah, islamiyah, islamiyah. Sama. Al-Imam menyatakan dengan kalimat yang persis sama. Bahwa oh, mereka saudara kita. Quran kita sama. Nabi kita sama. Baik. Kedua, apalagi? Mereka gembar-gemborkan tentang fiqhul waqi'. Bahwa kita lebih tahu fikul wakil, para ulama nggak ngerti fikul wakil. Al Imam dan yang bersamanya sama persis menyatakan begitu. Persis. Ini adalah perkara politik negeri Yaman. Ada perkara yang mereka tidak tahu. Siapa maksudnya mereka? Masyaih kibar. Yang mereka tidak tahu. Ada sir, khafi, yang mereka tidak mengetahuinya. Sedangkan kita di sini mengetahuinya. Sama dengan ucapan ekonomi muslimin dengan takafahnya sama dengan ucapan sururiin dengan fiqhul waqi'nya sama dengan ucapan Abdurrahman Abdul Khalid dengan sifatul asrnya dan sama dengan ucapan hajuri dengan kalimat ahlu Makkah atrabi syu'abiha bahwa penduduk maka lebih tahu tentang ganggangnya artinya kami lebih tahu dari kalian wahai masyayikh Masya Tapi kalau engkau tahu wahai imam, wahai ikhwan muslimin, wahai sururiin, wahai sampaikan pada masyayikh, ya, syekh, kejadiannya begini loh. Engkau yang tidak tahu kita kasih tahu, gini loh. Bagaimana pendapatmu? Kan bisa. Sudah dikasih tahu apa belum? Sudah. Sudah nyampe ke sana. Ke masyaikh kita sampaikan. Tapi masyaikh menyatakan perbaiki apa yang telah kalian rusak. Itu jawabannya. Ya. Perbaiki apa yang telah kalian rusak. Tetapi subhanallah taasub, taasub ini yang menutup mata mereka. Kenapa nunggu? Ustaz fulan nunggu Ustaz fulan. Yang penting bukti sudah ada. Pegang kuat-kuat. Apakah benar termasuk prinsip salaf bila istri berbeda manhas harus dicerai? Beda dengan perbuatan Umar Ibn Khattab yang minta anak perempuannya untuk mencari suaminya untuk bercerai dengan suaminya yang waktu itu masih musyrik. Wah ya beda. Kalau musyrik tidak sah barakallahu fikum. Kalau beda manhaj tetap sesama muslim. Hati-hati jangan hulu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan barakallahu fikum. Yang jelas, kalau seorang suami dan istrinya memiliki manhaj yang berbeda, apalagi menyimpang, maka harus dibimbing itu tanggung jawab suami. Mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan juga ucapan Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Itu kalau laki-laki. Maka dia pakai nasihat-nasihat semakin keras semakin keras dengan marah, dengan ancaman, dengan seterusnya kemudian kita hadir. Gimana takdir istri? Hah? Tahu nggak caranya? Nah, bisa nanya. Barakallahu fikum. Masih banyak cara-cara yang bisa dilaksanakan untuk istri. Tetapi kalau istri kepada suaminya nggak bisa menceraikan suami. Nah, sehingga dia harus bisa menyabarinya dan kemudian berbuat ya, usaha yang bisa memperbaiki suaminya sampai dengan izin Allah Taala bisa berubah. Bagaimana saat antum pada kami yang masih malu-malu menghajar alul ahwa MLM karena mereka mantan ustadz kami atau kami masih punya hubungan kerja dengannya atau tetangga kami apa sebenarnya yang harus dijauhi dihajar. Karena hajar ini adalah memiliki sekian manfaat yang baik hajar itu salah satu dari sikap-sikap yang diajarkan dalam Quran wa Sunnah. Ima saudaramu, temanmu akan kembali dengan hajar tadi. Wa imma kamu selamat dari syubhat-syubhat mereka. Ini semua faedah, semua hikmah-hikmah. Nah, tetapi kalau malu-malu, jauhi sebelum dekat. Gimana itu? Jauhi sebelum dekat begini kalau kamu sudah duduk di sebelahnya atau sudah di hadapannya biasanya lebih sulit lebih berat tapi kalau dari jauh waduh sebulan kamu cari jalan lain itu lebih aman nggak sulit gimana oh, eh, si pelan mengundang makan anak saya nggak bisa dapat jadi dari jauh sudah kamu menjauh itu lebih gampang daripada sudah kamu berada dalam acara yang sama kamu hadiri undangannya tapi salaman nggak mau itu yang sulit datang tapi nggak mau salaman nggak mau ngobrol ya jangan datang Barakallahu fikum itu maksud saya jauhi sebelum kamu dekat dengannya Itulah daripada kayak sholat di sana ketemu si bulan asal sholat di limo misalnya gitu. itu kan aman enak sehingga tidak terasa bahwa kamu itu sesungguhnya menjauh dari mereka tetapi kalau dalam keadaan kamu sholatnya di situ bertemu tiap hari menghindarnya sulit. Nah, Semoga Allah selalu menjaga antum ya Ustaz. Bagaimana kalau ada kelompok yang mengatakan kami mencukupkan diri dengan ulama kibar seperti Syekh Saleh Fauzan dan kawan-kawan yang tidak suka berbicara fitnah, hanya sebatas ilmu. Jazakumullah khair. Tapi kan dengan kawan-kawannya siapa dulu? Kawan yang paling dekat dengan Syekh Saleh Fauzan siapa? Syekh Rabi. Sering ketemu dan berdua ke tengah padang pasir ngobrol berdua Syekh Rabi dengan Syekh Fauzan Baik anggap ya saya bantu Ustaz Syekh-Syekh yang kata mereka tidak atau jarang berbicara fitnah Syekh Sheikh Syekh Bin Baz Sheikh Syekh Albani Syekh siapa lagi Syekh kata mereka loh ya kata saya enggak mereka juga berbicara masalah mana masalah prinsip Baik. Sekarang dalam qadiyah yang terjadi di akhir-akhir ini. Khususnya fitnah di Yaman. Kalian bersama siapa? Bersama saya Salam Fauzan? Dengarkan jawaban beliau. Ketika ditanya, Syekh bagaimana pendapat tentang orang yang menyatakan bahwa Syiah adalah ikhwanuna? Apa jawaban Syekh Salam Fauzan? Kata beliau, Ana abra ya Allah. Di mana ya? secara maknanya. Ana abra ila Allahi minhum Aku berlepas diri dari mereka kepada Allah SWT. Hum wahum ikhwanuna. Mereka bukan ikhwan kita. Mereka ikhwan syaitan. Mereka ikhwan syaitan. Wallah, disampaikan demi Allah, mereka saudaranya syaitan, bukan saudara kita. Itu Syaikhul Fauzan. Ayo bersama siapa kalian? Bersama lima apa bersama Syaikhul Fauzan? Ayo Satu. Al-Imam Al-Ma'bari menyatakan dengan kalimat yang dahsyat bahwa perang-perang ini semuanya adalah makarnya orang-orang kafir Amerika dan yang di belakang mereka. Bahkan termasuk perang di Afghanistan, perang di Suriah, perang si perang, semua perang-perang itu adalah rekayasa mereka untuk membantai kaum muslimin. Kira-kira siapa yang dilecehkan? Masyaih yang mana? Masyaih yang katanya sering bicara fitnah atau masyaih yang mereka pegang? Ini kalau kita terima. Yang disalahkan oleh imam semua masyaih. Kita hitung. Dalam masalah fitnah Yaman, siapa yang berfatwa jihad di Yaman? Yang kata imam itu adalah rencana rencana orang-orang barat, orang-orang sebagainya. Berarti yang disalahkan yang berfatwa dengan jihad. Syekh Rabi berfatwa dengan jihad. Luhaidan berfatwa dengan jihad. Syekh Abdul Musin al Abad yang selama ini paling mereka pegang juga berbicara fatwa jihad. Baik. Dan masih ada lagi beberapa masyarakat. Afghanistan waktu itu yang berfatwa dengan jihad syar'i siapa? Syekh bin Bas. Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan masyarakat yang lainnya. Berarti yang disalahkan oleh alimam itu semua masyarakat bahwa mereka masih itu bodoh-bodoh nggak ngerti tipu wakil mau aja ditipu oleh Amerika untuk dibantai di sana Hah? itu maknanya kan itu makna ucapan al-imam al-ma'bari Muhammad Ar-Raimi Barakallahu fikum sehingga ini tidak kenal saja tidak kenal Jafar al-Fauzan ما شاء الله شيخ حفظه الله ذبته المعروف في منهجه وعقيدته Apa sebagian ikhwan? Ada sebagian ikhwan yang menyatakan bahwa seorang dikatakan halusunah sunnah atau salafi kalau berwala kepada Ustaz Luqman Pak Abdul kalau tidak maka bukan halusunah sunnah bukan salafi apakah benar perkataan demikian eh, Ustaz Baik, eh, kembalikan pada antum benar apa enggak Hah? Eh, manusia siapapun dia tidak bisa jadi ukuran tetapi bisa secara sementara saja. Selama Ustaz Lukman bersama kebenaran, bersama Syekh Kibar, bersama Al-Haq, ya kita katakan ya. Sebab kita disuruh untuk berwala kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Dan diantara kaum mukminin adalah Ustadz Ustaz tadi, termasuk Ustadz Lukman. Allah Ya toh. Tetapi bukan selamanya kalau ternyata berubah, na'udzubillah, mudah-mudahan nggak terjadi, ya kita juga akan berubah sikapnya. Barakallahu fikum. Dan itu kepada siapa saja, bukan hanya kepada Sulaiman. Berarti aksan kalimatnya dibikin umum. Yang salafi adalah yang berwala kepada para ulama, kibar, ahlus sunnah, dan kepada asatidah yang bersama para ulama kibar. Begitu bahasanya. Semua para asatidz. Karena kita disuruh berwala kepada semuanya. Nah, barakallahu fikum. Tidak boleh kita takut pada siapapun. Mohon dijelaskan bagaimana penerapan bolehnya berdusta untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Penerapannya. Saya tidak tahu penerapannya kecuali hanya mengatakan kepada si fulan bahwa temanmu itu ingin ya, untuk kembali berteman dengan kamu. Sebagaimana kamu mengatakan seperti itu kepada yang lainnya. Ya, itulah kurang lebih contohnya jangan diperluas kepada perkara-perkara yang naudzubillah ya, yang ternyata itu bukan hanya islah itu tapi fitnah ya. nah dusta-dusta mereka. Di antara sifatnya Abdul Mu'ti untuk meluarkan tahdidnya kepada Ustaz Lukman adalah bahwasanya Ustaz Lukman pernah misi di pondok atau di tempat pondoknya Ustaz Muhammad tanpa seizin sepengetahuan antum lalu Ustaz Muhammad marah pada Ustaz Lukman. mohon penjelasan Ustaz Jazakumullah khair ini khanifin azakumullah di akhir-akhir ini ada fitnah-fitnah atau kedusan-kedusan yang sangat jelas yang saya sendiri heran bisa bisa bisa bisanya ya, terjadi seperti itu ya. karena dugaan dugaan saya pribadi ya, nggak mungkinlah mereka berani berdusta ya. harusnya gitu ya nggak akan berani berdusta tapi sekarang zaman ini mengerikan ya. sebentar dapat berita dari Ful, Syekh Fulan habis itu dapat bantahan aku demi Allah tidak mengucapkan seperti itu Syekhnya membantah ya. dapat lagi dari Syekh Muhammad bin Hadi nih Syekh Muhammad Bahri mengatakan seperti ini. Beberapa saat kemudian datang lagi ucapan Syekh Muhammad bin Hadi bahwa aku tidak mengucapkan seperti itu. Siapa yang mengatakan seperti itu dariku maka itu berdusta. lillahi wa inna berarti betul-betul akhir zaman ini sudah sangat berani manusia berdusta atas nama masyayikh, atas nama asatidah, atas nama fulan wa fulan. Entah tujuannya mendamaikan atau memfitnah. Jangan-jangan alasannya ini kan dalam rangka mendamaikan. pernah menaikkan siapa Alhamdulillah tidak ada Gak pernah terjadi yang seperti itu Alhamdulillah طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والعفو منكم سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته